Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai keutamaan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Keutamaan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang mana terakhir kita baca kemarin adalah mengenai keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Asy-Syaikh Shalal al Fauzan hafizallahu taala Walamma arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah yufawidha al-musyrikin wa usyi'a annahu qutil bay'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa qala wa hadhihi li Utsman Wa tammatul bai'atu wa huwa khairu hadir li'annahu fi Makkah. Perhatikan baik-baik ini. Termasuk bentuk keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu tatkala Rasulullah mengutus Utsman untuk ke Mekah. Karena saat itu terjadi tawar-menawar mengenai umroh ya. Nah, barakallahu fikum, namun ternyata gagal tawar-menawar tersebut. Justru orang kafir Quraisy cenderung untuk apa? membatalkan dan mengatakan kalau mau umroh tahun depan. Paham ya? Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Akhirnya apa? Akhirnya tersebar kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Tersebar. Rasulullah mendengar kabar tersebut. Akhirnya segenap para sahabat geram, marah. Kok bisa ini? Padahal utusan kok dibunuh? Ini istilahnya apa? Istilahnya enam kabar istilahnya kabar dusta ya. Cuman untuk menakut-nakutin atau membuat kaum muslimin istilahnya resah dan gelisah itunya. Akhirnya Rasulullah apa? langsung mengajak segenap para sahabat untuk berbayat. Nah, barakallahu fikum, berbayat. Nah, bayat ini dikenal dengan bayat apa? Bayat Ridwan. Paham ya? Bayat itu ridwan Bayatnya di bawah apa? Eh, di bawah apa? Di bawah pohon. Pohon apa itu namanya? Ingat ya? Apa? Pohon apa? samurah. Nah, pohon samurah ya, itu yang ma'rufnya itu bisa lihat sendiri dalam Al-Fusul fi Suratul Rasul. Nah, barakallahu fikum mengenai kisah Al-Hudaybiyah. Nah, barakallahu fikum disebutkan bahasanya apa? Walamma arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ketika Rasulullah mengutus Utsman ke Makkah, yufaridul musyrikin. Akhirnya orang musyrikin apa barakallahu fikum? Naam atau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membikin orang-orang musyrikin, na'am barakallahu fikum sempat terjadi percakapan. Percakapan nah mengenai umrah tersebut. Maksudnya untuk memberikan apa? Izin pintu masuk apakah boleh atau tidak atau bagaimana? Wa usyi'a hukutil akhirnya disebarkan bahwa Utsman itu dibunuh. Nah, Bay'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah Rasulullah membaiat dengan tangannya maqal wa hadhi li Utsman. Bayangkan, pasti Utsman enggak ada. Cuman kan disebarkan bahwasanya Utsman terbunuh, eh, tentunya Rasulullah pun juga marah dengan segenap para sahabat. Ini bayat ini untuk Utsman. Hidup mati untuk Utsman karena Utsman posisinya di zalimi. Dikabarkan bahwasanya apa? Bahwasanya Naam dibunuh. Wa tammatul bay'atu wa huwa ghairu hadir dan sempurnalah terjadilah bayat dalam keadaan Utsman bin Affan tidak hadir. Li'annahu Mekah karena Utsman di Mekah. Utsman di di Mekah. Nah, barakallahu fikum kisahnya atau bisa dilihat di dalam kitab Al-Fusul fi Rasul mengenai apa? Naam kisah Al-Hudaybiyah di sana. Nah, di sana disebutkan mulai naam barakallahu fikum orang kafir Quraisy nah mengatakan kalau mau seandainya mau umrah tahun depan, itu syaratnya ketat. Syaratnya ketat naam barakallahu fikum. Wa huwa alladhi kataba al-mushaf al-Imam Al-Musannaf Mushaf Utsman. Yang mana beliau adalah yang telah menulis Al-Mushaf Naam, al-imam eh, barakallahu fikum al-mushaf al-imam al-musamma dinamakan dengan mushaf Utsman itu mushaf Utsman birasmi Utsmani yang ini yang sekarang kita miliki dengan nah barakallahu fikum seringnya ada ter, ada tertulis kalau cetakan yang cetakan Saudi itu atau sebagian cetakan ada tertulis Naam barakallahu fikum birasmi Utsmani Naam ya nah riwayat yang kita hafal kita baca riwayat apa Hafsan Asim kan nah Hafsan an Asim na'am kita lihat alladhi alaihi al-masahif al-yawm yang mushaf-mushaf sekarang berada di atasnya. Maksudnya sekarang ini mushaf yang ma'rufnya yang sekarang kita hafal yang kita baca itu Utsman eh, Rasul Rasul Utsmani ini. Fawadailuhu katsiratun radhiyallahu Keutamaan beliau sangat banyak sekali. Qaulun Nadim rahimahullah wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi munzihu. Dan yang keempatnya ada sebaik-baik manusia setelah mereka. Siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Gelarnya apa? Gelarnya Haidarah. Digelar dengan Haidarah. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku menggelari dengan nama Haidarah karena beliau pandai apa? Memainkan pedang. Bukan mana? Pedang ya. Pandai memainkan pedang. Haidarah barakallahu fikum. Gelar-gelar seperti ini dihafal ya. Naam. Summa min ba'di Utsman fil fadl Ali ibn Abi Talib. Kemudian setelah Utsman di dalam Nah barakallahu fikum masalah keutamaan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Amirul Mukminin. Yang mana beliau adalah pemimpinnya kaum mukminin, ibnu Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Anaknya pamannya Rasulullah, berarti siapa pamannya ini? Ali ini adalah anaknya pamannya Rasulullah. Ya, siapa pamannya Rasulullah ini yang punya anak namanya Ali? Siapa? Ali ini anaknya siapa? Anaknya pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah yang punya anak namanya Ali siapa? Antum? Antum Razak? Antum? Siapa? Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Jangan lupa, Ali bin Abi Talib. Nah, Abu Talib siapa namanya? Antum ingat enggak? Nah, Abu Talib siapa namanya? Abu Talib siapa namanya? Abdul Manaf. Jangan sampai tertukar ya. Ada Abdul Muthalib, ada Abu Talib. Abu Talib ini pamannya atau kakeknya? Abu Talib ini kakeknya Rasulullah atau pamannya Rasulullah? Abu Talib pamannya Rasulullah SAW. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Jangan sampai tertukar ya. Abdul Muthalib siapa namanya Abdul Muthalib? Antum? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah siapa namanya? Siapa? Ingat ya, Abdul Aziz? Kalau Abu Talib tadi Abdul Manaf, kalau Abdul Muthalib siapa? Abdul Manaf, Abu Talib itu. Abdul Manan. <laughs> Bukan Abdul Manan enggak ada Abdul Manan. Abdul Muthalib siapa namanya? Ma'ruf. Ingat ya, antum apa? Syaibatul Hamdi. Yang rajah ada alhamdinya itu ya, Syaibatul Hamdi. Nah, bisa dilihat dalam Al-Fusul fi Siratul Rasul. Syaibatul Hamdi. Nah, Syaibatul Hamdi itu namanya Abdul Muthalib. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jalla kita ambil dikit lagi. Wazawju ibnatihi Fatimah dan juga istri dan juga suami daripada anak perempuannya Fatimah. Jadi Fatimah bintu Rasulullah ini apanya Abu Talib? Antum Husain. Fatimah ini apanya Abu Talib? Menantunya. Nah Ali ini apanya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah. Berarti apanya Rasulullah Ali ini? Hah? Menantunya. Rasulullah SAW apanya Ali bin Abi Thalib? <laughs> Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib kedudukannya apa? Rasulullah ini apanya Ali bin Abi Thalib? Ali menantunya Rasulullah apanya? khair insyaallah. Apa akhir Rahman? Bukan ini. Sekarang Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Rasulullah. Nah, sekarang Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib apanya? mertua, mertua. Mertua ya. Nah, barakallahu fiikum jangan sampai bingung. Nah, barakallahu fiikum. Jadi antara Abu Talib, Abdul Mutalib itu memang agak mirip tapi antum harus bisa bedakan. Abu Talib itu pamannya, Abdul Muthalib apa? kakeknya. Seperti itu nam. terlihat di sini. Allah di lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ama tarda min nabi minni Harun min Musa illa anahu la ya ba'di. Apakah engkau tidak ridho untuk menjadi nabara kalau fikum mendapatkan apa kedudukan manzilahnya itu seperti Harun dengan apa? Na barakallahu fikum di hadapan Nabi Musa alaihissalam atau istilahnya Harun min na barakallahu fikum min Musa. Maksudnya kedudukannya itu na barakallahu fikum didudukkan Ali bin Abi Thalib itu seakan-akan seperti kedudukan Harun na barakallahu fikum dari Musa alaihissalam. Cuman posisinya di sini apa tidak ada nabi lagi setelah kuat Rasulullah. Nah, kalau kedudukannya memang seakan-akan kedudukan nabi itu seakan-akan tapi karena enggak ada nabi lagi setelahnya maka Ali bukan nabi. Apa maksudnya ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Thalib, "Apakah kamu tidak mau kalau seandainya kedudukanmu itu seperti Harun?" Nah, akan tapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi nabi setelahku. Hadza fi ghazwatit Tabuk. Ini na'am barakallahu fikum. Ini lanjutannya ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini eh, keutamaan yang berikutnya ya. Hada bi ghazwati Tabuk lamma khallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah syaqqa alaihi an yatakhallaf. Naam. Dan juga barakallahu fikum hitakumullah Ali bin Abi Thalib tatkala Rasulullah menjadikan atau Rasulullah naam barakallahu fikum untuk menjadi naam menjadi apa barakallahu fikum saat itu untuk untuk berada di Madinah untuk mungkin mengawasi dan juga menjaga orang-orang yang dari kalangan apa yang tidak ikut jihad tidak berangkat perang syaqqa alaihi an yatakhallaf. Beliau pun merasa berat. Nah, kalau seandainya apa? Kalau seandainya tidak ikut perang. Maksudnya Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah jadikan pemimpin di Madinah saat itu untuk na'am barakallahu fikum menjaga dan juga istilahnya na'am e, barakallahu fikum untuk sementara menguas sementara menjaga di Madinah tersebut merasa berat kalau seandainya enggak ikut perang itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika perang Tabuk Ali bin Abi Thalib tidak ikut. Waktu itu Rasulullah menugaskan agar beliau radhiyallahu anhu berada di Madinah dan merasa berat Ali bin Abi Thalib kalau seandainya ikut perang. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqna'ahu Rasulullah yang menenangkannya, membikin dia dia tenang karena perintah Rasulullah. Wa qala lahu anta minni bi mafsati Harun Musa. Ini berarti sambungannya ya. Tabarakallahu fikum. Eh, Rasulullah mengatakan engkau sesungguhnya Nah, barakallahu fikum di hadapanku seperti apa? Seperti Harun, nah barakallahu fikum dengan Musa alaihissalam. Jadi seakan-akan nah barakallahu fikum hafizakumullah kedudukannya sangat tinggi intinya. Kedudukan Ali bin Abi Thalib sangat tinggi, cuman karena enggak ada nabi lagi setelahnya, nah, maka beliau pun bukan nabi. Li'anna Musa lamma dhahaba ila mau'id rabbih istakhlafa Harun. Dikarenakan Musa alaihissalam tatkala beliau pergi nah memenuhi janji Rabbnya nah beliau menjadikan Harun nah barakallahu fikum sebagai penggantinya wa qala lahu ukhlufni fi qaumi nah gantikanlah aku pada kaumku maksudnya apa maksudnya karena Musa AS hendak pergi memenuhi panggilan atau memenuhi nah, janji Rabbnya istakhlafa istakhlafa nabiy sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu min ba'dihi fi hadin nazilah Rasulullah SAW menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti. Itu ketika nah barakallahu fikum dalam keadaan yang benar-benar istilahnya apa? Nah, keadaan yang harus untuk ditinggal misalkan saat itu karena posisinya Rasulullah harus pergi dan meninggalkannya, maka para Rasulullah menggantikan Rasulullah menjadikan Ali sebagai penggantinya di Madinah. La annahu al-khalifah ba'da mautir Rasul, bukan maknanya nah barakallahu fikum Nah, biar pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW kama taqul Rafidah ini. Jadi ini dipakai dalil Syiah Rafidah bahwasannya Rasulullah ketika Nabi perang Tabuk tadi itu ketika menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk di Madinah untuk menggantikan kepemimpinan sementara di Madinah, kata mereka ini setelah Rasul meninggal. Jadi otomatis Ali itulah pemimpinnya aslinya. Menurut Syiah Rafidah, akhirnya mereka mengatakan apa? Seharusnya Ali lah jadi pemimpin itu loh. Padahal Rasulullah ketika itu nah barakallahu fikum hanya apa memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pemimpin sesaat atau sementara karena ada keperluan yang sangat nah barakallahu fikum dan tidak bisa ditinggalkan. Kama taqulur Rafidah sebagaimana diucapkan oleh Syiah Rafidah. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala Ali radhiyallahu anhu lamma dhahaba ila Tabuk misla ma fa'ala Musa ma'a Harun alaihi assalam lamma dhahaba li mi'ad rabbih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan atau berbuat bersama Ali bin Abi Thalib tatkala beliau pergi ke Tabuk seperti yang dilakukan oleh Musa bersama siapa? Harun alaihissalam tatkala Musa pergi menuju kepada nabi barakallahu fikum nam atau memenuhi panggilan atau memenuhi janji Rabbnya. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa qala Musa li akhi Harun, ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Dan Musa alaihissalam berkata kepada saudaranya Harun, "Gantikan aku nah pada kaumku dan perbaikilah." Maksudnya melakukan perbaikan dan jangan mengikuti jalannya orang-orang yang merusak. Fahada min fadhaili radhiyallahu anhu ini merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nasallahu alaihi afiyah. Adapun berikutnya insyaallah taala باذنillah subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang dan sekaligus penyelesaian daripada pembahasan mengenai al-khulafa ar-rasyidun rabbil alamin